Disebutkan dalam hadis yang telah berlalu dalam hadis Aid bin Yazid yang dihasankan oleh Syekh al bandar rahimahullah taala bahwasanya seutama-utama haji yaitu al-ajju wa thajju haji yang seseorang mengeraskan suaranya dengan terbiah dan dia membawa binatang sembelihan menyembeli binatang sembelihan ketika berhaji. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang disyariatkannya untuk mengeraskan suara dengan talbiyah ucapan seseorang sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla ketika melakukan haji baik itu hajinya yang dirangkai dengan umrah qarin ataupun tamattu' atau secara tersendiri yang ifrad. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dimuat oleh Syekh dalam kitabnya Sahihah Kata Rasulullah SAW, "Ka'anni anzuru ila Musa alaihi habitan min at-taniyati Walahu ju'arun ila Allah Ta'ala bit Seolah-olah aku melihat kepada Musa alaihi salam yang dia turun dari bukit dan dia memiliki suara yang tinggi, ju'ar, rafuq saut, dia memiliki suara yang keras bertalbiyah kepada Allah Azza wa Jal, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya kata Syekh, "Wanisa'u fi talbiyati karrijali." Wanita para wanita pun sama dalam hal bertalbiyah dalam hal dia mengucapkan bentuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla maka dia sama seperti atau mereka sama seperti para laki-laki dalam hal mengeraskan suara-suaranya. Karena hal itu liumumil ini sabiqain berdasarkan keumuman dua hadis yang telah berlalu. Baik itu dalam Sahih Muslim atau yang dihasan oleh Syekh rahimallahu taala tidak termasuk dalam asar dari Abu Hazim karena mursal telah berlalu tapi dengan dua hadis tersebut menunjukkan bahwasanya para wanita pun sama dengan para laki-laki oleh karena itu fayarfa'na aswatahum malam yukhsal fitnah mereka pun mengeraskan suara-suaranya selama tidak dikhawatirkan fitnah Ya, selama tidak dikhawatirkan fitnah. Artinya para laki-laki goyah dengan mendengar suara-suara mereka. Nah, jikalau aman dari itu, para wanita pun sama mengeraskan suaranya dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Dan juga wali anna Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tarfa'u sawtaha hatta yasma'ah rijalu Aisyah radhiyallahu taala anha pun beliau mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh kalangan laki-laki. Hal ini menunjukkan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertalbiyah. Faqala Abu Atiyah, Abu Atiyah mengatakan sami'tu Aisyah taqul Aku mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan innilah a'lamu kaifa kana talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku sungguh tahu bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah. Jelas karena beliau istrinya bahkan mengiringinya, menyertainya dalam hajatul wada sehingga sungguh sangat faham dan tahu tentang talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sami'tuha tulabbi ba'da dzalik labbaik Allahumma labbaik ila akhir. Kemudian kata Abu Adiyah, aku mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha bertalbiyah setelah itu dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik sampai akhir lafaz talbiyah menunjukkan hal itu dikeraskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskannya wa qala al-Qasim ibnu Muhammad dikatakan pula oleh Al-Qasim ibnu Muhammad kharaja Muawiyah lailatan nafar fasami'a sauta talbiyatin faqala man hadha qila Aisyah ummul mu'minin i'tawarat min at-tan'im Muawiyah radhiyallahu taala anhu suatu malam keluar kemudian beliau mendengar suara talbiyah ya, mendengar suara talbiyah seseorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik menunjukkan dia sedang beribadah umrah Faqala maka Muawiyah mengatakan siapa yang mengucapkan ini? Maka dijawab bahwasanya yang mengucapkan talbiyah tersebut yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Ya, beliau berumrah dari Tan'im sampai terdengar suaranya. Fadzakara dzalika li Aisyah maka hal itu disebutkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Artinya disebutkan keheranan Muawiyah ketika mendengar suara beliau Siapa yang mengatakannya? Kok sampai keras suara talbiyah tersebut? Ternyata Aisyah ummul mukminin. Maka ada yang menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hal itu. Faqalat kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan lau sa'alani la akhbartuhu. Kalau dia bertanya langsung kepada aku, aku akan jelaskan kenapa sebabnya dikeraskan talbiyah tersebut. Yang menunjukkan umum bagi laki-laki dan perempuan. Iya. Terlebih tadi aman dari fitnah, maka sangat-sangat dianjurkan untuk sama mengeraskan suaranya. Qala rahimahullah ta'ala wa yaltazimu talbiyata li'annaha min syairil haji. Dan Seseorang tentunya senantiasa melakukan talbiyah karena talbiyah merupakan termasuk dari syiar-syiar dalam melakukan ibadah haji. Walikoli sallallahu alaihi wasallam demikian pula selain talbiyah merupakan syiar dalam melakukan rangkaian ibadah haji juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mamin mulabbin yulabbi إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا يعني عن يمينه وشماله yakni Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah wal Baihaqi dengan sanad yang sahih kata Syekh. Sebagaimana beliau muat dalam takhrij, targhib wa tarhib di bawah beliau sebutkan penguatan hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW tidak ada seorang yang mengucapkan talbiyah kemudian dia mengucapkannya melainkan akan bertalbiyah pula dari arah kanan dan kirinya dari pepohonannya dari bebatuannya sampai terpecahnya bumi dari arah sini dan arah sini yaitu dari kanan dan kiri. Tunjuk menunjukkan ketika seseorang bertalbiyah dalam melakukan rangkaian ibadah hajinya maka makhluk-makhluk Allah SWT yang lainnya dari pepohonan dan batuan yang berada di kanan dan kirinya pun sama bertalbiyah mengikutinya. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Sebutkan pula oleh Syekh Mukbil dalam Sahih Musnad tentang keutamaan bertalbiyah diikuti oleh makhluk yang lainnya. Wa bi khasatin kullama ala syarafan aw habita wadiyan. Terlebih khusus lagi seorang dianjurkan untuk senantiasa bertalbiyah tatkala dia melewati tempat yang tinggi ala syarafan ketika dia melewati tempat-tempat yang tinggi Au habita atau ketika dia turun ke tempat-tempat yang rendah, lembah-lembah yang ada. Ya. Karena tentunya medan yang dilewati berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Maka ketika seorang naik di dataran tinggi bertalbiyah, di dataran rendah pun sama bertalbiyah. Tanya. Terlebih dahulu ketika masih murni ya. Di antara Safa war Marwa merupakan ada lembah yang sekarang rata. Tanya. Yang sekarang rata enak. Ya. Cuma dikasih ciri saja bekas-bekas lembah. Itu di antara lampu hijau dengan lampu hijau itu merupakan lembah pada awalnya, pada asalnya. dan hal itu lil hadithil mutaqaddim qariban berdasarkan hadis yang telah berlalu ya hadis Sahal bin Sa'ad ya atau hadis sebelumnya ya, hadis yang dimuat oleh Syekh yaitu dalam riwayat Muslim yang telah disebut oleh Syekh sebelumnya yaitu dengan lafaz ka'anni anzuru ila Musa salam habitan minathaniyati lahu ju'arun ila Allah taala bitalbiyah Seolah-olah aku melihat kepada Musa alaihissalam yang beliau turun dari bukit dan beliau bersuara yang keras bertalbiyah kepada Allah azza wajalla. Dalam hadis yang lain, kaani angduru ilaihi idan hadara fil wadi yulabbi. Seolah-olah aku melihat kepadanya kepada Musa alaihissalam ketika beliau turun ke lembah ke dataran rendah maka beliau bertalbiyah. Hadis ini pun dimuat oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu taala dalam Mukhtasar Bukhari. Ya, Syekh memiliki kitab tentang ringkasan Sahih Bukhari. Sudah difahami. Ya. Jika melewati tempat-tempat yang tinggi atau tempat-tempat yang rendah, maka seorang senantiasa bertalbiyah. Terus, ya. Dia lafadkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma la syarika lak labbaik. Dan seterusnya dari lafaz-lafaz talbiyah. Yang berikutnya kata Syekh walahu khliqaha bitalbiyati wa tahlil. Dan seorang yang melakukan ibadah haji boleh pula untuk menggabungkan antara talbiyah dengan tahlil. Yang dia membaca talbiyah dan juga membaca tahlil. La ilaha illallah dari lafaz-lafaz tahlil. Hal itu dikali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menunjukkan ucapan sahabat, asar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang beliau mengisahkan kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama taraka talbiyata hatta rama jamratal aqabah illa yukhlitaha bi talbiyatin aw tahlil. Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan talbiyah sampai jumroh Aqabah, melempar batu Ya, melainkan Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan talbiyah dengan tahlil. Tanya. Mengucapkan talbiyah ataupun tahlil terus ya, sampai jumrah akobah ya, yang namanya jumrah akobah. Yang berikutnya kata Syekh faida balagal al makki kalau seseorang sampai ke batasan haram Mekah ya, batasan haram Mekah. Ya. Setelah seseorang melewati batasan haram Madinah, ya, karena disebut haramain yaitu Mekah Madinah. Jadi pemerintah Arab Saudi memiliki ciri batas haram. Ya, itu memakai ciri. Ya. Kemudian nanti ketika seseorang memasuki ciri batas haram Mekah, ya, batas haram yang tinggal ditanyakan saja ke petugas. Pernah lihat? Haji, bakal batas ini, batas haram. Dia ada tanda-tandanya. Ya. Seperti tugu atau pagar. Tanyakan. Maka jika seseorang melihat atau sampai ke batas haram Mekah, bukan berarti khusus di Baitullah. Ya, tanda haram Mekah ini bukan khusus Baitullah saja, tapi di luar itu telah ditentukan oleh pemerintah yang dianggap sebagai haram Mekah. Wara'a buyuta Makkah dan dia melihat rumah-rumah yang ada di Mekah ini. Dia kan beranjak tadi dari Madinah. Ya, kalau seseorang beranjak dari Madinah atau dari mana saja sesuai dengan eh, mikot dia, Ya, kemudian dia memasuki haram Mekah, berarti batasan haram yang dikatakan haram oleh pemerintah, batasan-batasannya. Kemudian dia melihat perumahan-perumahan yang ada di Mekah, maka amsaka talbiyah. Ya. Dia menyetop talbiyahnya dahulu. Ya, dia menghentikan talbiyahnya dahulu. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Al Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau pun menghentikan talbiyah ketika mencium hajar aswad. Ya, jadi menghentikan talbiyah ini ketika seseorang masuk ke e, perbatasan haram Mekah dan melihat perumahan-perumahan Mekah ataupun ketika seseorang mencium hajar aswad. Apa fungsinya seseorang menghentikan dahulu talbiyahnya ketika memasuki batas haram Mekah dan dia melihat perumahan-perumahan yang ada di Mekah? Hal itu kata Syekh dia tafarraqa lil istighali bi ghairiha mimma ya'ti. Agar dia memiliki keluangan untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang lainnya selain bertalbiyah yang mana kesibukan-kesibukan tersebut yaitu sebagai berikut kata Syekh ya. dihentikan terlebih dahulu talbiyahnya karena hendak melakukan perkara yang lain apa itu perkara yang lain ini kata Syekh al-iktisalu li dukhuli Makkah di antaranya mandi sebelum masuk Mekah ya mandi sebelum masuk Mekah. Dan ini pun hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah mandi ketika masuk Mekah. Ya. Sehingga otomatis mandi tersebut kan di luar Mekah. Ketika di luar perbatasan haram Mekah. Diupayakan ya dia mencari masjid ya ataupun mungkin hotel ataupun yang lainnya sehingga dia bisa mandi terlebih dahulu sebagai perkara yang sunnah sebelum memasuki Mekah dari arah mikot yang lainnya. Kata Syekh, "Wa man tayassara lahu al-iktisalu qabla dukhuli falyaktasil. Barang siapa yang dimudahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu sebelum masuk Mekah, maka hendaklah dia mandi. Ya, karena hukumnya sunnah. Ini yang pertama menunjukkan sunnah-sunnah ketika memasuki Mekah itu mandi terlebih dahulu. Selain seseorang tadi mandi ketika di sebelum miqat, ya, misalkan di Madinah sebelumnya, sebelum dia mengenakan pakaian ihram. Tanya. Yang kedua disusul yaitu ketika mandi hendak memasuki Mekah. Dan juga termasuk perkara yang sunnah waliyadkhul naharan hendaklah dia masuk Mekah di siang hari ya, termasuk sunnah dia memasuki Mekah di siang hari dahulu siang atau malam siang hal itu uswatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mencontoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW memasuki Mekah di malam eh, di siang hari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan itu pun jikalau dimudahkan. Tanya. Jikalau tidak datang pula riwayat yang Rasulullah SAW masuk di malam hari ke kota Mekah. Tanya. Tapi yang sunnah yang seringnya Rasulullah SAW lakukan masuk di siang hari. Tanya. Yang berikutnya kata Syekh wal yadkhul min nahiyatil ulya allati fiha al-yawma babul mu'alla. Dan termasuk sunnah pula hendaklah dia masuk dari arah atas yang sekarang dinamakan arah tersebut sebagai pintu muallah namanya babul muallah dilihat saja ya abwab banyak di pintu-pintu Masjidil Haram. Ya, antum tanya sebelum masuk Masjidil Haram mana yang namanya Babul Mualla. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam dakhalaha min athaniyatil ulya thaniyatil kada al-musyrifati 'ala al-maqbarah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memasukinya dari Bukit Ulia yang tinggi yang disebut dengan pintu kada. Ya, itu juga ada nama-namanya nanti dilihat. Pintu-pintu yang ada ada namanya jelas sehingga nggak bingung. Asal bisa kita bahasa Arab ya bisa baca terbaca nama-nama pintu. Tanya Yaitu dari arah makbarah, kuburan yang ada di sana. Iya. Wa dakhala al-masjid min babi Bani Syaibah. Ya, kemudian masuk masjidnya dari arah Bab Bani Syaibah. Ya. Memasuki kota Mekahnya dari arah bukit pintu atau jalan Kaja namanya. Ya. Sebelah atas dari kuburan yang ada di daerah situ kalau belum mengalami perubahan ya karena tentunya dari zaman Syekh sampai sekarang sudah banyak perubahan. Zaman sekarang saja mungkin yang dua tahun tiga tahun berhaji sekarang haji lagi ya bingung lagi ya karena mengalami perluasan perluasan perubahan perubahan tentunya. Tapi ingat yang dianjurkan nanti ketika masuk Masjidil Haramnya kalau tadi masuk areal Makkahnya Kemudian ketika masuk Masjidil Haramnya, cari yang namanya Bab Bani Syaibah. Ya masyurnya Babus Salam. Ya, namanya masyurnya Babus Salam. Ya, asalnya apa? Bab Bani Syaibah. Kenapa dianjurkan masuk melalui Babus Salam? Pintu salam kalau tanya. Ya, atau pintu Bani Syaibah karena kata Syekh fa inna hadza aqrabu turuqi ilal hajar aswad. Karena pintu ini sebagai pintu yang terdekat menuju Hajar Aswad. Semua pintu memang iya masuknya ke area dalam Masjidil Haram, tetapi supaya lebih dekat ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil eh, ke arah Hajar Aswad lewat pintu ini. Hmm. Seperti umpamanya seseorang tidak ke sini dia ya kan. Nah, di sana pintu banyak pintu, tapi kalau dia lewat pintu sini lebih dekat. Itu umpamanya seperti itu. Ya. Sehingga cari, tanya mana Babu salam atau babannya syaiba. Karena hal itu lebih dekat ketika kita umpamanya berdesak-desakan di pintu-pintu yang ada, segera cari pintu yang lebih terdekat ke Hajar Aswad. Tanya. Yang berikutnya kata Syekh walahu ayadkhulaha min ayyi tariqin syaa dan boleh pula dia masuk dari pintu manapun. Tetapi tadi kalau seseorang mampu masuk dari pintu salam ini, babu salam, babu bani syaibah. Hal itu dikauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu fajajin kullu fajajin makkah tariqun wa manhaq setiap lorong-lorong jalan-jalan yang berada di Mekah itu semua teranggap jalan dan teranggap penyembelihan. Boleh dari mana saja, dari arah mana saja. Tetapi tentunya kalau hendak mencontoh bisa diikuti tadi yang diterangkan oleh Syekh rahimallahu taala. Wa fi haditsin akhar dalam hadis yang lain Makkah kulluha tariqun Mekah semuanya jalan. Artinya lorong-lorong yang ada di Mekah teranggap sebagai jalan yang akan menyampaikan seorang ke Masjidil Haram. Yadkhulu min oh ya kalau min hahuna. Ya, sehingga seseorang bisa masuk dari arah sini dan arah sana. Ya. Masuk dari arah sini, keluar dari arah sana. Baik, bebas silahkan. Cuman cari alternatif tadi. Cari jalan alternatif yang lebih dekat. Baik. Qala fa idza dakhala fa idza al masjid jika engkau sudah memasuki area masjid, masuk Masjidil Haram, fala tansa an taqduma rijlakal yumna. Jangan lupa untuk engkau mengedepankan kaki kanan. Ya. Ketika memasuki areal Masjidil Haram, jangan lupa langkahkan terlebih dahulu kaki kanan. Watakul seraya mengatakan karena tidak memasuki masjid. Adabnya apa? Kaki kanan. Dan jangan lupa doanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Dan doa ini umum. Bukan hanya saja di Masjidil Haram. Di masjid mana saja termasuk masjid ini. Ya, dan masjid-masjid yang lainnya. Asalkan jangan masjid apa? Jangan masjid gereja. Jangan masjid gereja seperti Gus Dur membuat masjid gereja bisa buat sholat Jumat, bisa buat apa yang hari Minggu itu kebaktian tidak berlaku. Sehingga tidak boleh kalau hal itu dibacakan doa ini. Tanya. Itu di antara makar liberalis Nusantara yang ingin menggabungkan antara masjid dengan gereja. Tanya. Dengan menganggap sama. Bahkan menggabungkan kebaktian dengan azan ya, dengan baca Quran dan yang lainnya. Itu semua dari makar liberalis dan juga Nusantara yang mereka memiliki amanah dari orang-orang kafir untuk menyamakan agama-agama yang ada. Tanya. Sehingga doa ini berlaku khusus untuk masjid. Ya. Dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama, Allahumma ftah abwaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hmm. Nasai fil Kubra dan juga Ibnu Majah. Au atau doa yang lain dari doa memasuki masjid. Doa masuk masjid ada dua. Boleh yang tadi dan boleh yang satunya. Kalau yang tadi dari Abu Hurairah. Adapun doa yang ini dari Abdullah ibnu Amr yang dalam Sahih Muslim. A'udzu billahi al-azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lebih gampang yang mana? Ya. Doa masuk masjid boleh yang tadi, boleh yang ini. A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang terdahulu dari syaitan yang terkutuk dari syaitan yang dilempari rajim merjum itu al-muhim dibaca dengan melangkahkan kaki kanan ketika hendak memasuki Masjidil Haram ataupun masjid-masjid yang lain. Yang berikutnya adalah Syekh Faidara al-Ka'bata rafa'a yadayhi insya'a. Kalau dia melihat Ka'bah, Tahu Ka'bah ya? Yang ada digambar di awal yang hitam. Jadi kan seseorang sudah masuk masjid, ya, ketika masuk masjid terlihat di tengah ada Ka'bah. Maka ketika dia lihat Ka'bah, rafa yadahi isya. Ya, kalau dia mau boleh untuk dia mengangkat kedua tangannya. Subutihi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Beliau mengangkat kedua tangannya ketika melihat Ka'bah, memasuki masjid kemudian melihat Ka'bah. Tanya. Meskipun sebagian para ulama berselisih tentang kesuhihannya, tapi Syekh Al-Albani taala menganggap bahwasanya Ahdar Ibnu Abbas ini sahih. Ya. Boleh seseorang mengangkat kedua tangannya ketika dia memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Adapun kata Syekh walam yahbut anin Nabi sallallahu huna du'aun khas. Adapun doa dari Nabi sallallahu tidak ada secara khusus. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu doa khusus ketika melihat Ka'bah. Oleh karena itu, karena tidak adanya doa khusus ketika seseorang memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, fayad'u bima tayassara lahu. Dia berdoa sesuai dengan yang mudah bagi dia. Silahkan doa apa saja karena tidak ada bimbingan khusus dari Nabi SAW doa ketika melihat Ka'bah doa apa saja mau doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya, atau doa apa saja Tanya. yang dia kehendaki Tanya. Wa inda bidu'ai Umar dan jikalau dia berdoa dengan doanya Umar boleh ya. Al-Muhim apa? Tidak ada dari Rasulullah SAW kekhususan berdoa sehingga seseorang berdoa sesuai dengan doa yang disyariatkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Tanya. atau secara umum Tanya. asal jangan jauh-jauh minta doa yang lain Tanya. yang kurang bermanfaat doa yang bermanfaat Tanya. Dan juga boleh di sini kata Syekh berdoa dengan doanya Umar. Bagaimana doanya Umar ketika memasuki Ka'bah melihat Ka'bah atau memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah? Umar radhiyallahu taala anhu berdoa, "Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabb fahayyina rabbana salam." Ini doanya yang diucapkan oleh Umar. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah as-salam dan dari engkau adalah as-salam maka hidupkanlah kami dengan assalam, keselamatan. Rabbana bisalam, ya Allah hidupkanlah kami dengan keselamatan. Tanya. Ini kata Syekh Fahasanun dianggap baik. Ya, kalau seseorang berdoa dengan doanya Umar ataupun doa-doa yang lainnya. Kenapa? Disubutihi anhu radhiyallahu anhu. Karena sohihnya doa ini dari Umar radhiyallahu taala anhu menurut Syekh Albani rahimallahu taala. Sudah paham ya, ya? Maka dari sini sudah mulai dekat tentang praktek-praktek dari manasikil haji yang berikutnya ya Syekh akan membahas tentang tawaful kudum, ya tawaf kedatangan. Ketika seseorang datang ke Masjidil Haram, maka dianjurkan untuk melakukan tawaf yang disebut tawaf kudum. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi. kita berdoa, apakah uh, dibolehkan kita berdoa dengan bukan lafaz Arab maksudnya dengan bahasa yang kita paham sendiri seutama-utama doa tentunya doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah ya, itu tapi ternyata kalau antum memiliki hajat lain ya, memiliki hajat lain boleh ya, boleh dengan bahasanya sendiri karena hal ini bukan dalam sholat atau bukan dalam rangkaian ibadah khusus yang ada sunnahnya atau ada tuntunannya. Kalau di sana ada tuntunannya khusus, doanya khusus, seperti tadi doa masuk masjid, saya nggak tahu maunya, saya pakai bahasa Indonesia, ya? enggak. Karena hal itu sudah datang tuntunannya khusus. Ya, kalau sudah datang tuntunannya khusus, maka itu yang harus kita berusaha mengamalkannya. Jadi kalau tidak ada yang khusus seperti tadi melihat Ka'bah, doa apa saja, ya, maka boleh insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Doanya nggak bisa ya Allah nikahkan saya dengan wanita Arab umpamanya. Ya nggak bisa Arabnya <laughs> Allah